Tadi sudah kita pelajari mengenai ad-darsul awal, pelajaran yang pertama. Apa tadi pelajaran yang pertama? Yaitu mengenai surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek dimulai dari surat Al-Zilzalah sampai surat An-Nas. Ya. Surat-surat ini dianjurkan oleh beliau untuk setiap muslim menguasainya. Ada empat tahapan yang beliau sebutkan. Yang pertama, talqin, dibacakan dengan bacaan yang baik. Yang kedua, tashih, ya, dibenarkan bacaannya. Kemudian yang ketiga, al-hifz, ya, menghafalnya. Kemudian yang keempat, asyar, yaitu memahami dan mempelajari kandungannya memahami dan mempelajari kandungannya nah karena surat-surat ini tadi sangat dibutuhkan khususnya dalam melaksanakan sholat baik itu sholat-sholat yang wajib ataupun sholat-sholat yang sunnah ya. Kemudian pelajaran yang kedua Adar darsus Pelajaran yang kedua Arkanul Islam Rukun-rukun Islam Qala Syekh rahimahullah Syekh rahimahullah berkata Adar darsus Pelajaran yang kedua Arkanul Islam Rukun-rukun Islam Bayan arkanil Islamil khamsah. Penjelasan mengenai rukun-rukun Islam yang lima. Wa awaluha wa a'zamuha. Yang paling pertama dan yang paling agungnya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah yaitu syahadat la ilaha illallah bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah wa anna Muhammadan Rasulullah dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah bi syarhi ma'aniha dengan menjelaskan tentang makna-maknanya Ma'abayani bayani la ilaha illallah disertai dengan keterangan syarat-syarat la ilaha illallah wa maknaha sedangkan maknanya la ilaha tidak ada sesembahan nafian jami'a ma yu'badu min dunillah yaitu meniadakan segala atau seluruh yang disembah dari selain Allah illallah kecuali hanya Allah muthbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarika ya menetapkan peribadatan hanya untuk Allah semata tidak ada sekutu baginya kemudian wa amma syurutu la ilaha illallah adapun syarat-syarat la ilaha illallah fahiya yaitu al al munafi lil jahil. mengilmui yang meniadakan kebodohan wal yaqinu al munafi lis syak meyakini yang meniadakan keraguan dan kebimbangan wal ikhlasul munafi lis syirk dan keikhlasan yang meniadakan penyekutuan Wasidul munafi lil kadzib dan pembenaran yang meniadakan pendustaan wal mahabbatul munafiyatu lil dan kecintaan yang meniadakan kebencian wal inqiyadul munafil dan ketundukan yang meniadakan sikap meninggalkan wal qabulul munafil dan menerima yang meniadakan sikap menolak wal kufru bima yu'badu min dunillah dan mengingkari segala apa yang disembah dari selain Allah. Waqad qad jumi'at fil baitainil atiyaini. Semua syarat-syarat ini telah terkumpul dalam dua bait syair yang akan datang. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa qiyadin wal qabulu laha wa zidata minha al-kufran min kadima siwal ilahi minal asya'i kulliha ilmu keyakinan dan keikhlasan disertai dengan pembenaranmu yang sejalan dengan rasa mencintai tunduk dan menerimanya ditambah yang kedelapan pengingkaranmu terhadap segala sesembahan yang dipertuhankan Nah. nah. rukun yang kedua adalah mengenai pelajaran yang kedua adalah mengenai rukun-rukun Islam, mengenai rukun-rukun Islam. Kita sudah jelaskan dalam pelajaran-pelajaran yang lalu mengenai makna rukun. Al-arkan adalah kata majmu' yang kata tunggalnya adalah ar-ruknu. Apa artinya rukun? Rukun itu adalah sesuatu nah, sesuatu yang bila tidak ada maka atau e, bahagian yang bila tidak ada maka sesuatu itu tidak akan berdiri. itu namanya rukun. Kalau dikatakan misalnya rukunul bait, rukun sebuah rumah, artinya apa? Pondasi sebuah rumah. Karena rumah tidak akan berdiri kecuali dengan pondasi. Ya, maka rukun itu adalah bagian yang sesuatu tidak akan tegak kecuali dengannya. Paham ya? Jadi kalau dinyatakan sebagai rukun Islam, artinya Islam itu tidak akan tegak kecuali dengan perkara tersebut. Nah, rukun Islam itu ada berapa? Ada lima. Ya. Dan yang pertama serta yang paling agungnya adalah syahada la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Syahadat bahwasanya tidak ada sembahan yang berhati berhak diibadahi kecuali hanya Allah dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, makanya kata beliau, pelajaran yang kedua adalah mengenai rukun-rukun Islam. Bayan wa arkanil Islamil khamsah. Yang penjelasan mengenai rukun-rukun Islam yang lima. Wa awwaluha wa azamuha syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang paling pertama dan yang paling agungnya adalah syahadah la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Bisyarhi ma'aniha perlu menjelaskan makna-maknanya. Ma'abayani syuruti la ilaha illallah disertai dengan penjelasan syarat-syarat la ilaha illallah. Nah, sekarang beliau beliau mulai mulai mulai menjelaskan ya, beliau mulai masuk untuk menjelaskan makna la ilaha illallah. Kata beliau, maknaha makna la ilaha illallah itu la ilaha tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi. Maksudnya apa? Nafian jami'a ma yu'badu min dunillah, yaitu meniadakan semua yang disembah dari selain Allah. Illallah kecuali hanya Allah maksudnya mutbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarikalah yaitu menetapkan segala peribadatan hanya untuk Allah semata dan tidak untuk yang selainnya. Nah, Jadi rukun Islam itu ada lima dan yang pertama adalah yang paling agungnya syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Baik. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innal islam bunya ala khamsin Islam itu dibangun di atas lima pondasi ada lima pondasi Islam itu nah inilah yang dimaksud dengan rukun Islam apa itu? Kata Nabi syahadati alla ilaha illallah wa iqamis salat wa itaiz zakat wa siyam ramadan wa hajjil bait. Pertama kata beliau adalah syahadat la ilaha illallah, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan dan haji ke rumah Allah. Rukun Islam yang lima. Nah, dalam riwayat lain dalam lafaz pada sebahagian riwayat Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu dibangun di atas lima pondasi yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nah. Sekarang apa makna la ilaha illallah itu? La ilaha illallah itu rukunnya ada dua. Artinya apa? Pondasinya ada dua. Yang la ilaha illallah tidak akan ber, tidak akan berdiri, tidak akan tegak kecuali dengan dua pondasi ini. Kalau seorang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak menunaikan dua hal ini, maka tidak ada artinya la ilaha illallah itu bagi dirinya. Apa itu? Yang pertama adalah an nabiyu yang pertama adalah an-nafyu. Yang kedua adalah al-isbat. An-nafyu artinya peniadaan. La ilaha tidak ada sembahan yang berhak ibadah. Ini artinya peniadaan. Tadi telah diterangkan oleh beliau yaitu peniadaan seluruh segala sesuatu yang disembah dari selain Allah. Ya. Maka seorang yang muslim ketika dia mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah artinya dia harus meniadakan segala sesuatu yang disembah dari selain Allah dan harus ada rukun yang kedua. Kalau hanya sekedar meniadakan semua sesembahan selain Allah itu tidak cukup. Dia belum dikatakan muwahhid. Harus ada syarat yang kedua atau harus ada rukun yang kedua. Apa rukun yang kedua? Rukun yang kedua adalah al Dia harus menetapkan Makanya pernyataan setelah la ilaha kemudian illallah. Seorang tidak boleh hanya berhenti sampai la ilaha saja. Dia harus melanjutkan kepada illallah. Harus menetapkan seluruh peribadatan itu hanya milik Allah saja. Tidak untuk yang selainnya. Mukbitan alla ibadata lillahi wahdahu la syarika. Nah, ini dua rukun la ilaha illallah. Jadi kalau ditanya apa dua rukun la ilaha illallah? Jawaban kita apa? An-nafyu wal isbat. Peniadaan dan penetapan. Maksudnya bagaimana? Peniadaan segala apa yang disembah dari selain Allah ya dan menetapkan hanya peribadatan itu untuk Allah saja. Nah, inilah makna la ilaha illallah. Dan ini banyak disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Allah menyatakan di dalam Al-Quranul Karim di antaranya seperti Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya." Rabbmu menetapkan bahwa janganlah kalian mengibadahi kecuali hanya kepada Allah. Ada peniadaan, ada penetapan. Jangan kalian mengibadahi. Ini an-nafi, peniadaan. Kecuali Allah. Dilanjutkan dengan penetapan. Maka orang yang sekedar hanya meniadakan saja, dia bukan muwahhid. Sampai dia mau menetapkan bahwa peribadatan itu hanya milik Allah. Dan orang yang menetapkan saja hanya mengatakan bahwa peribadatan itu milik Allah, tapi tidak mau meniadakan, dia juga bukan muwahhid. Ya, karena bisa jadi dia mengibadahi Allah dan juga mengibadahi yang selain Allah. Maka harus ada dua hal, an-nafyu Orang yang semata-mata meniadakan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi, ini orang ateis, mulhid, kafir. Ya kan? Karena dia meniadakan semua peribadatan kepada apapun juga. Ini bukan seorang muslim. Ini seorang ateis. Seorang muslim itu setelah dia meniadakan baru dia menetapkan illallah. Kecuali hanya untuk Allah saja. Kalau orang yang menetapkan saja tanpa mau meniadakan, dia musyrik bukan muslim. Dia itu musyrik bukan muslim. Ya. Karena seorang muslim dia menetapkan setelah dia meniadakan yang lainnya. Kalau dia hanya sekedar menetapkan bahwa segala peribadatan milik Allah, nah bagaimana dengan yang selain Allah? Kalau dia tidak mau meniadakan berarti dia menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Maka dua hukumnya adalah an-nafyu wal isbat. An-nafyu wal isbat. Dalam ayat lain Allah berfirman, di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-36 Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu at Dan kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa risalahnya? Hendaklah kalian mengibadahi Allah dan hindari jauhkan at Apa itu at Segala sesuatu yang disembah dari selain Allah. Ada an-nafyu dan ada al-isbat. Nah. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya disebutkan di dalam Al-Qur'an senada dengan apa yang telah kita sebutkan tadi. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 256, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah" Barang siapa yang ingkar kepada tauhid kepada apa yang disembah dari selain Allah. Kemudian dia beriman kepada Allah. Berarti ada nabiu dan ada Ada peniadaan, ada penetapan. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka berarti dia telah berpegang dengan tali ikatan yang kuat yaitu la ilaha illallah. Baik. Di dalam surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Allah juga mengatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah salatku, ibadahku, hidupku dan matiku milik siapa? Hanya diperuntukkan bagi Allah saja. Tidak cukup sampai di sini. Ayat berikutnya Allah lanjutkan Ya, setelah menetapkan Allah lanjutkan la syarika lahu. Tidak ada sekutu baginya. Ini adalah peniadaan. Tidak ada sekutu baginya wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama mempasrahkan diri kepada Allah. Nah, nah sekarang kita sudah mengerti apa makna la ilaha illallah bahwa di dalamnya ada dua rukun Ya ada dua pondasi. Pertama an-nafyu dan yang kedua al ikhlas. Baik. Maka untuk menyempurnakan tentang la ilaha illallah, la ilaha illallah ini kan kunci surga, minta kerjanya. Ya. Orang yang tidak punya la ilaha illallah jangan pernah mimpi masuk surga. Ya, maka la ilaha illallah ini tidak boleh tidak boleh hilang, tidak boleh batal dari diri seorang muslim. Kalau dia batal, kalau dia hilang, kalau dia binasa, maka dia tidak punya kunci surga. Ya. Oleh karenanya, dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga Allah Azza wa Nah, oleh karena itu penting untuk kita mempunyai kunci surga yaitu apa? Apa kunci surga? La ilaha illallah La ilaha illallah Nah Di dalam Al-Quran Allah Jalla wa'ala berfirman Innahu man yushrik billah Faqad Allah alaihi al-jannah Wa ma'wahu nar Wa ma lil-zalimina Min ansar Coba lihat Orang yang kehilangan kunci surga. Kalau kehilangan kunci rumah gampang masih ada duplikatnya. Ya. Yeah. Bisa diduplikat. Ya, panggil tukang ahli kunci selesai urusannya. Bisa dibongkar. Tapi kalau kita kehilangan kunci surga, apa kata Allah dalam ayat ini? Innahu man yushrik billah, sungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Fakat harramallahu alaihi jannah Allah haramkan atasnya surga, nggak pernah akan bisa masuk ke dalam surga. Wa ma'wahun dan tempat berpulangnya adalah api neraka. Wa ma min ansor dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu para penolong sedikit pun. Pernah dikatakan ditanyakan kepada Wahab bin Munabbih rahimahullah Alaysa la ilaha illallah jannah? Ya, bukankah La ilaha illallah itu adalah kunci surga? Kata beliau menjawabnya, bala. Ya benar. Bahwasanya la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Walakin. Tapi kata beliau perhatikan. Kata beliau akan tetapi. Walaysa miftahun illa walahu asnan. Akan tetapi tidak ada satu kunci melainkan kunci itu mempunyai mempunyai apa? Apanya istilahnya itu? Geriginya ya. Gerigi ya namanya. Nah, mempunyai geriginya. Nah, kalau kuncinya blong, <laughs> bisa nggak buka? Bisa buka rumah, buka pintu dengan kunci yang blong itu tadi, nggak ada geriginya. Nggak bisa. Makanya kata beliau ketika ditanyakan, bukankah la ilaha illallah itu adalah kunci surga, artinya cukuplah kita mengatakan la ilaha illallah. Itu kan kuncinya surga, kita pasti masuk surga. Kata Wahab bin Munabbih rahimahullah, iya betul. Bahwa la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Tapi ingat, bahwa setiap kunci itu punya geriginya Ya, kalau tidak maka dia tidak akan berfungsi. Kata beliau, fa in jitta bi lahu asnan futihalaka. Kalau engkau membawa kunci yang ada geriginya, maka pintu akan terbuka untukmu. Wa illa lam yuftah Kalau engkau membawa kunci yang tidak ada geriginya, maka tidak akan terbuka pintu itu untukmu. Nah, sekarang apa geriginya? Kunci la ilaha illallah. Geriginya itu adalah syarat-syaratnya. Sehingga la ilaha illallah itu berfungsi dengan baik. Kunci itu bisa membuka pintu surga sehingga orang yang mempunyainya bisa masuk ke dalam surga. Nah, adapun hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah tanpa melakukan syarat-syaratnya, ini tidak akan bermanfaat sedikit pun. Ya. Makanya ketika ada yang datang kepada Al Hasan Al Basri rahimahullah ya, dan berkata kepada Al Hasan Al Basri bahwasanya ada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Mereka berpendapat man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu akan cukup untuk bisa masuk ke dalam surga. Kata Al Hasan Al Basri rahimahullah, man qala la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, fa'adda haqqaha, fardaha al jannah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian menunaikan haknya, melaksanakan kewajibannya, barulah dia masuk ke dalam surga. Artinya dia harus menunaikan syarat-syarat la ilaha illallah yang menjadi hak dan kewajiban daripada la ilaha illallah tersebut. Nah, Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa kalau seandainya sekedar mengucapkan la ilaha illallah itu cukup untuk membuat seseorang masuk ke dalam surga. Apa pendapat Anda tentang orang yang mengatakan la ilaha illallah tanpa dia membenarkan di dalam ini? Contohnya seperti siapa ini? Orang-orang yang orang-orang yang munafik. Ya Allah katakan di dalam surah al Munafikun. Ayat yang pertama kata Allah, "Idza ja'al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Ya. Apabila datang kepadamu orang-orang munafik, dia akan menyatakan kami bersaksi engkau adalah Rasulullah. Dan Allah memang mengetahui bahwa engkau adalah Rasulullah. Tetapi Allah juga mempersaksikan bahwa orang-orang munafik itu adalah para pendusta. Apakah setiap orang yang mengatakan la ilaha illallah kemudian masuk surga? Bagaimana dengan orang-orang munafik? Apakah mereka masuk surga? Yang hanya mengucapkan la ilaha illallah di lisannya, tapi hatinya tidak membenarkan. Dia tidak mendatangkan syarat la ilaha illallah yang berupa at-tasdiq, pembenaran di dalam hati. Ya. Makanya Allah katakan orang-orang munafik itu innal munafiqina fiddarkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik itu berada di kerak yang paling terbawah dari api neraka Allah. Nah, dari sini kita semakin paham bahwa la ilaha illallah itu tidak cukup hanya sekedar mengucapkan saja. Apalah artinya sekedar hanya slogan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi perbuatan dan tindakan kita membinasakan la ilaha illallah. Makanya harus ditunaikan syarat-syaratnya. Nah sekarang ada berapa syaratnya? Secara keseluruhan syarat itu ada delapan. Ya. Yang bisa menghafal dua bait syair ini gampang baginya untuk mengingat delapan syarat la ilaha illallah. Dua bait syair yang telah disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu ma'a mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha wa zida thaminuha al kufru minka bima siwal ilahi minal asya'i qatuliha wa kulliha ilmun ikhlasun ilmun yaqinun wa ikhlasun ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa qiyadin wa qabulilah sudah tujuh wa zidata minuha dan ditambah yang kedelapannya al kufru minka bima siwal ilahi minal asya'i fatulliha keingkaranmu kepada segala sesuatu yang dipertuhankan selain Allah. Ada tujuh, gampang. Ilmun, mengilmui. Yakinun meyakini. Wa ikhlasun memurnikan hati dari segala bentuk campuran-campuran syirik dan riya. Ya. Kemudian yang keempat, wasin hukama, pembenaran. Mahabbatin, mencintai. Wan kiyadin, tunduk. Wal qabulilah dan menerima. Sudah berapa? 7. Wazidata minuha dan ditambah yang kedelapannya al kufru minka bima siwal ilahi minal asyiai qatul liha. Keingkaranmu dengan segala sesuatu yang disembah dari selain Allah. Delapan. Saya ulangi sekali lagi. Mengilmui, meyakini, Pertama mengilmui, yang kedua meyakini, yang tiga kemurnian, ikhlas tanpa ada campuran syirik dan dan ria. Yang keempat membenarkan. Yang kelima mencintai, yang keenam tunduk, yang ketujuh menerima, yang kedelapan mengingkari apa yang disembah dari selain Allah. Saya ulangi sekali lagi biar kita hafal. Pertama, mengilmui, yang kedua meyakini, yang ketiga ikhlas, yang keempat membenarkan, yang kelima mencintai, yang keenam tunduk, yang ketujuh menerima, yang kedelapan ingkar kepada segala sesuatu yang disembah dari selain Allah. Sekarang siapa yang mengulangi? Ah, Mas Firman mengilmui meyakini kelas membenarkan membenarkan mencintai tunduk dulu tunduk menerima menerima tujuh yang delapan ingkar terhadap apa yang disembah Mudah, gampang. Ingat aja delapan hal ini tadi. Sekarang yang sebelah kanan. Indah antum. Meyakini. Meyakini. Ikhlas. Ikhlas. Kebenaran. Kebenaran. Mencintai. Mencintai. Tunduk. Tunduk. Menerima. Menerima. Menerima dari segala sesuatu yang disembah dari selain Allah. Yang benar. Itu hafal. Mengilmui. Meyakini. Hah? Meyakini. Kelas. Membenarkan. Hah? Membenarkan. Membenarkan. Mencintai. Mencintai keenam tunduk tunduk menerima tujuh menerima yang kedelapan mengingkari apa yang mengingkari apa yang disembah dari selain Allah yang tengah delapan syarat ini wajib loh diketahui sebelum diamalkan kan pertama mengilmui ya syarat la ilaha illallah ini bukan mustahab ini wajib harus kita punya Lalu bagaimana kita akan menunaikan tuntutannya kalau kita tidak melewati langkah yang pertama yaitu mengilmui Nah, ini sekarang dalam rangka mengamalkan yang pertama, mengilmui. Nah, yang, yang tengah. Delapan syarat. Siapa yang tengah? Pak, siapa namanya? Pak, masa Pak Bambang lagi? Pak Bambang udah tadi pagi. Sudah tanya tadi. Ilmu. Ah. Meyakini. Mengilmui, meyakini. Ikhlas. Kelas. Pembenaran. Pembenaran. Mencintai. Mencintai. Tunduk. Tunduk menerima menerima saya sekarang segala sesuatu yang saya nah, yang paling belakang mengilmui mengilmui meyakini meyakini ikhlas ikhlas membenarkan membenarkan mencintai mencintai tunduk tunduk menerima menerima mengingkari sesuatu apa yang disembah selain Allah nah, delapan mengingkari segala sesuatu yang disebut dari selain Allah. Yang menguasai bahasa Arab paling enaknya menghafalkan bait ini tadi. Itu gampang mengingat ilmun wa ya-, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha. Wasidata minha al-kufru min bima siwa min al asya'i wa kulliha. Kalau yang belum menguasai bahasa Arab memang agak sulit. Enggak usahkan mau mengingat yang delapan ya menghafalkan bed sudah masalah baru kan <laughs> Allah baik nah ini delapan hal ya sekarang kita lihat yang pertama adalah mengilmui ya ini syarat yang pertama pertama sekali sebelum segala sesuatu pastilah harus dimulai dengan mengilmui makanya di dalam ayat Al-Qur'anul Karim Eh, ketika Allah berbicara tentang la ilaha illallah, Allah katakan fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ya, berilmulah engkau. Siapa yang diperintahkan? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'lam, berilmulah engkau annahu la ilaha illallah bahwasanya tidak ada sembahan sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Kau harus ilmui tentang la ilaha illallah. Tentang maknanya, tentang kandungannya, tentang tuntutannya, kewajibannya. Ya. Tidak hanya sekedar secara global bahwa maknanya ada anak nafyu tapi rinciannya apa? Untuk menunaikan kesempurnaan antara anak dan al-isbat ini tadi, bagaimana harus engkau wujudkan? Dan apa hal-hal yang harus engkau hindarkan? Ini harus dipelajari sebagai tuntutan dan kandungan daripada la ilaha illallah. Ya, harus belajar tentang tauhid. Ya, mengilmui al munafilil jahl. Ya, mengilmui yang meniadakan kejahilan. Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ya, dalam surah Muhammad ayat yang ke-19. Dalam ayat lain dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-86 Allah menyatakan illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran. Kata para ulama al-mufassirun, kebenaran yang dimaksud di dalam ayat ini adalah la ilaha illallah. Kecuali orang yang bersaksi dengan la ilaha illallah apa selanjutnya wa hum ya'lamun dalam keadaan mereka mengilmuinya. Jadi harus punya ilmu. Nah, di dalam hadis dalam sahih Muslim ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata, wahwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Kapan seorang yang mempunyai kunci la ilaha illallah itu masuk ke dalam surga? Kata Nabi, barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia berilmu tentang la ilaha illallah, dia masuk ke dalam surga. Jadi syarat yang pertama apa? mengilmui. Sekarang kalau ditanya belajar tauhid itu wajib atau tidak? Wajib bahkan min aujabil wajibat. Ya, atau aujabul wajibat. Mempelajari tauhid itu adalah kewajiban yang paling wajib bagi seorang muslim. Ketika seorang masuk ke dalam Islam, pertama yang harus dia tunaikan kewajiban adalah dia mengetahui tentang tauhid. Nah, Kemudian yang kedua apa syaratnya? Al yakin. Al munafi lisyakki wa Ya. Keyakinan yang meniadakan keraguan dan kebimbangan. Tidak boleh ada di dalam hati kita sedikit pun tentang kebimbangan mengenai la ilaha illallah. Gak boleh ragu. Makanya di dalam ayat dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-15 innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi kemudian apa tsumma lam yartabu ya hanya saja orang-orang yang beriman itu kata Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak bimbang, tidak ragu. Ya. Maka harus ada keyakinan hati ya kita mengucapkan secara lisan dan juga meyakini apa yang kita ucapkan tadi mengenai la ilaha illallah. Dalam hadis dalam hadis Abi Hurairah dalam Sahih Muslim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwasanya aku adalah Rasulullah. La yalqallaha ma 'abdun ghaira syakin ma illa dakhala jannah Tidak ada seorang hamba yang bertemu dengan Allah dengan membawa dua kalimat syahadat ini dalam keadaan dia tidak ragu terhadap keduanya melainkan dia masuk ke dalam surga. Berarti keyakinan itu menjadi syarat dia bisa masuk ke dalam surga kata Nabi selama dia tidak ragu terhadap la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nah, maka syarat yang kedua apa? Meyakini. Maka orang yang ragu meskipun dia mengucapkannya berulang-ulang kali, bahkan mungkin seratusan kali atau seribuan kali atau sejutaan kali, maka tidak akan diterima la ilaha illallah. Kalau ada keraguan di dalam hati. Nah. Kemudian yang ketiga adalah keikhlasan hati tanpa ada campuran penyekutuan kepada Allah dan perbuatan ria mengharapkan yang selain Allah azza jalla. Di dalam ayat Al-Qur'an di dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima Allah katakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka mengikhlaskan, memurnikan semua agama itu hanya milik Allah saja. Nah, di dalam Sahih Al Bukhari dari hadis Abi Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asnadun nasi bi syafaati yom al qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku di hari kiamat kelak adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan hatinya ikhlas, murni hanya untuk Allah saja. Tidak ada campuran penyekutuan dan riak untuk selain Allah azza wajalla. Nah, maka hati kita harus murni dalam mengucapkan. Jangan mengucapkan la ilaha illallah itu karena mengharapkan salah satu kesenangan dunia. Atau karena rasa takut atau karena hal-hal lain. Semata-mata mengucapkan yang mengharapkan wajah Allah ikhlas. Tidak ada syirik di dalamnya dan tidak ada riya. Nah. Kemudian syarat yang keempat apa syarat yang keempat? Yaitu membenarkan. Ya, Syarat yang keempat adalah membenarkan. Jadi yang ketiga adalah ikhlas, ya, keluarnya ucapan la ilaha illallah itu murni dari hati relung jiwa yang paling terdalam. Kita ucapkan karena keimanan kita kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah membenarkan. Ya. Yang al-munafilil kadib yang meniadakan pendusta. Jadi masing-masing syarat ini ada lawannya yang harus kita hindarkan, yang harus kita tinggalkan. Tadi saya ulangi Mengilmui yang meniadakan kejahilan Meyakini yang meniadakan keraguan ya. Keikhlasan yang, meniadakan syirik dan ria, Penyekutuan dan hal riak ya. Mengharapkan selain Allah Yang keempat adalah al sidqu al-munajil kerib ya, membenarkan yang meniadakan pendustaan sikap membenarkan tanpa ada mendustakan sedikit pun ya apapun yang dikatakan oleh Allah dan Rasul Rasulnya kita benarkan kita mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah lisan kita mengucapkannya hati kita apa membenarkannya ya, bahwa apa yang kita ucapkan itu adalah benar tidak seperti orang-orang munafik yang hanya mengucapkan di lisan dan tidak membenarkan dari dalam hatinya. Disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu ala an nar tidak ada seorang pun yang bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah dalam keadaan membenarkan dari hatinya. Sidqan min qalbi. Dia jujur membenarkan dari hatinya. Illa haramahullahu ala nar, melainkan Allah haramkan dia atas api neraka Allah. Artinya dia akan masuk ke dalam masuk ke dalam surga. Jadi kunci surga itu diantaranya adalah asidku al munafi tadi membenarkan yang menolak segala pendustaan kepada la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Baik, yang kelima apa? Al mahabbatu al munafiyah lil bughdi wal kurb. Ya, mencintai yang meniadakan sikap membenci. Maka orang yang mengatakan la ilaha illallah dia harus mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, mencintai Islam dan kaum muslim harus mencintai ya dan meniadakan kebencian ya, bencinya harus kepada siapa kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya dan kepada segala kekafiran dan kemaksiatan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang orang-orang yang mendapatkan rasa lezatnya keimanan, manisnya keimanan, Nabi mengatakan tiga hal. Ya seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Nabi salatun man kunna fihi wajada halawatal iman ada tiga perkara Barang siapa yang tiga perkara ini ada pada diri seseorang, dia merasakan manisnya keimanan. Nah, apa tiga perkara itu? Ayyakunallaha ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahum. Pertama kata Nabi bahwa hendaklah Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai daripada yang selain keduanya. paling dia cintai adalah Allah dan Rasulnya. Yang kedua kata beliau, wa alla yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lil wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang melainkan hanya karena Allah. Dia mencintainya bukan karena pribadi semata-mata orang itu, bukan. Dia mencintai orang itu karena orang itu dicintai oleh Allah. Dia orang yang dicintai oleh Allah, maka maka dia pun mencintai orang tersebut. Jadi yang pertama bahwa Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai. Yang kedua dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yang ketiga wa ayyakroha ayyauda ayyauda ilal kubur atau ayyauda fil kufur kama ba'da ba'da an anqadahu Allah min kama yakrahu ayyamuda kama kama yakrahu ayyub zata Ya, kata Nabi yang ketiga adalah dia membenci, dia tidak suka ayyamuda fil kufr, dia kembali ke dalam kekafiran. Sebagaimana dia tidak suka kalau dia dilemparkan ke dalam api neraka Allah. Membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tiga. Kalau ada pada diri seorang tiga hal ini, mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala sesuatu. Yang kedua, mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan rasa manisnya iman. Maka syarat la ilaha illallah adalah mencintai ya mencintai Allah dan Rasulnya mencintai Islam dan kaum muslimin dan membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam ayat Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 165, kata Allah, "Wa minan nasi يَتَّخِذُ min dunillahi اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ hubbillah." Di antara manusia itu ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah yang mereka mencintai tandingan-tandingan itu laksana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sementara orang-orang yang beriman mereka lebih sangat mencintai Allah. Saya sudah pernah jelaskan maksud ayat ini. Ada dua makna penafsiran dari ayat ini. Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Ada dua penafsiran di dalam ayat ini. Yang ingat, yang bisa jawab kasih hadiah. Okay tak kasih hadiah. Saya kasih hadiah terjemahan kitab Tauhid. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syarah atau dengan penjelasan syarah Syekh Saleh Al-Fauzan. Yang bisa jawab tak kasih hadiah. Pertanyaan. Hah? Ulang pertanyaan. Kenapa? Ulang pertanyaan. Apa dua penafsiran dua dua dua penafsiran mengenai makna ayat ini? Dua penafsiran mengenai makna ayat ini. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله Di antara manusia ada orang yang menjadikan tandingan-tandingan dari selain Allah. Ya, yang mereka mencintai tandingan-tandingan itu laksana mereka mencintai Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman lebih mencintai Allah. Ada dua, dua penafsirannya dalam makna ayat. Pernah saya sampaikan ini. Makanya kata para ulama dulu, Al-ilmu bisudur, la bisudur. Ilmu itu yang tersimpan di dalam hati, bukan yang tertulis di dalam catatan. Sudah enggak ada jawab. Baik. Ah. Kenapa? Bagaimana al-wala dan al-bara? Maksudnya apa? jelaskan secara rinci. Kalau hadiahnya kira-kira umroh gimana? <laughs> Langsung pada waduh gelagapan ya. Gimana nih? Baik. Yang pertama, penafsiran yang pertama. Ingat ini, barangkali lain waktu saya akan tanya kembali dan ada hadiahnya. Lain waktu tadi. Kalau sekarang sudah habis waktu Karena saya akan jawab. Yang pertama, Allah mengatakan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi dan yuhibbunahum hubbillah walladziina aamanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mereka mencintai seperti mencintai Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman mereka lebih cinta, lebih dahsyat cintanya kepada Allah. Penafsiran yang pertama bahwa orang-orang musyrik itu di dalam mencintai tandingan-tandingan mereka, ya, laksana orang-orang yang beriman di dalam mencintai Allah. Makanya mereka jatuh ke dalam syirik, dalam syirik mencintai, ya, syirik bil mahabbah, syirik dalam mencintai. Karena kecintaan mereka kepada tandingan-tandingan selain Allah itu laksana orang-orang beriman mencintai Allah. Cintanya orang-orang beriman kepada Allah itu cinta ibadah. Bukan cinta biasa. Bukan cinta monyet. Nah, gitu kan? Bukan cinta palsu. Ini cinta yang luar biasa, cinta ibadah yang disertai dengan perendahan diri, ketundukan hati, penghambaan, pengagungan, ya kan? Nah, maka tatkala Allah katakan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan dari selain Allah, mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah. Maksudnya seperti orang-orang beriman mencintai Allah. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, tapi kemudian Allah lanjutkan sebelum masuk ke dalam yang kedua, kata Allah selanjutnya walladzina amanu asyaddu hubban Orang-orang yang beriman itu lebih dahsyat cintanya kepada Allah Azza wa Kenapa? Karena meskipun mereka mencintai dengan cinta ibadah kepada tandingan-tandingan yang mereka buat dari selain Allah itu, laksana orang-orang yang beriman mencintai Allah, ya tentu tetap tetap saja tidak bisa disamakan. Tetap saja tidak akan bisa seperti cintanya orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena cintanya orang-orang yang beriman itu cinta yang murni, ikhlas sepenuhnya secara totalitas hanya milik Allah tidak mendua ya, cintanya orang beriman itu cinta sejati ya cinta sejati kepada Allah sementara orang-orang yang musyrik itu meskipun cinta mereka kepada tandingan itu adalah cinta cinta ibadah yang mengandung perendahan diri ketundukan hati penghambaan pengagungan ya seperti orang-orang beriman yang mencintai Allah tapi tetap saja kecintaan mereka itu ya, tidak totalitas, tidak murni seperti cintanya orang-orang yang beriman. Ya. Karena hati mereka telah terbagi, cinta mereka mendua. Cinta kepada Allah dan cinta kepada yang selain pada selain Allah Azza wa Makanya kata Allah dalam ayat ini walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tetap saja orang-orang yang beriman itu lebih dahsyat cintanya kepada Allah. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua bahwa mereka yang mencintai tandingan-tandingan yang selain Allah itu mereka mencintainya laksana mereka mencintai Allah. Laksana mereka mencintai Allah. Mereka mencintai Allah dengan cinta tentunya yang dipenuhi dengan kebutuhan jiwa, perendahan diri, penghambaan, pengampunan. ya. Nah demikian pula mereka mencintai tandingan-tandingan mereka sehingga hati mereka mendua. Tapi Allah tegaskan berikutnya walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu lebih dahsyat cintanya kepada Allah karena mereka murni cintanya tidak mendua. Berarti ada dua penafsiran di sini. Penafsiran yang pertama saya ulangi. Bahwa mereka mencintai tandingan-tandingan mereka laksana orang-orang beriman mencintai Allah, yaitu dengan cinta yang ibadah. Tapi orang-orang yang beriman lebih hebat karena mereka tidak menjual. Ya. Yang kedua, mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mereka mencintai Allah, sama-sama dengan cinta ibadah. Tapi orang yang beriman lebih hebat cintanya karena orang yang beriman murni cintanya bagi Allah tidak mendua. Paham perbedaan antara yang pertama dengan yang kedua? Kalau yang pertama, cinta mereka kepada tandingan itu disamakan seperti cinta orang yang beriman kepada Allah, yaitu maksudnya cinta ibadah. Kalau yang kedua, cinta mereka kepada tandingan itu seperti cinta mereka kepada Allah, yaitu sama-sama dengan cinta ibadah. Hati mereka mendua. Mana yang lebih dekat dari dua penafsiran ini? Dikatakan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah yang kedua lebih dekat. Karena yang kedua ini menunjukkan kesyirikan mereka secara secara lebih nyata. Mereka mencintai Allah dengan cinta ibadah, mereka juga mencintai yang selain Allah dengan cinta ibadah. Inilah syirik, inilah ain syirik, inilah bentuk nyata daripada perbuatan syirik. Paham ya? Nah, ini jangan lupa dua penafsiran tentang ayat ini. Ya, dua penafsiran tentang ayat ini. Dan mana yang paling dekat di antara keduanya? Yaitu penafsiran yang kedua karena dia menunjukkan kepada syirik secara lebih secara lebih nyata. Mereka mencintai yang selain Allah seperti mereka juga mencintai Allah. Ternyata sulit apa mudah? <laughs> Nah. Barakallahu fiikum. Jadi yang kelima apa? Mencintai. Yang meniadakan kebencian. Kita sholat dulu, insya Allah kita lanjutkan kepada syarat-syarat yang berikut. Sudah ada sholat dulu. Sudah sholat maghrib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.